Mempelajari ilmunya kemudian mengamalkan. Maka ikhwani fid Jangan sampai kita menjadi golongan yang berilmu tanpa amal atau golongan yang beramal tanpa ilmu. Kita berkehendak, berkeinginan dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal sekaligus Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Sebagai tawasi bil haq wa tawasi bil sabar Sebagai tausiah dan nasihat Hendaklah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berupaya untuk mempelajari sunnah demi sunnah kemudian kita kerjakan. Dan harus kita pahami bahwa begitu kita meninggalkan satu sunnah, berarti keislaman kita berkurang satu sunnah. Kalau dua sunnah ditinggalkan berarti keislaman kita berkurang dua sunnah. Jangan dianggap remeh. Perkara ini perkara besar. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat la tanqudanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan وكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن الحكم وآخرهن الصلاة sungguh akan berkurang urat keislaman seutas demi seutas Dan setiap hilang satu utas dari urat keimanan atau urat keislaman, maka manusia kebingungan. Dan yang pertama hilang adalah hukum dan yang terakhir adalah salat. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah Ad-Dailami rahimahullah Inna awwala dhahab din tarkus sunnah. Awal pertama hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Yadhabud din sunnatan sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan quwwatan. Sungguh akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah seperti hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang seperti hilangnya tali seutas demi seutas. Ya. Tali yang sebesar apapun, tali kapal sekalipun, terdiri dari benang-benang di dalamnya. Putus satu benang, oh enggak apa-apa. Putus dua benang, oh enggak apa-apa, masih kuat ini tali. Tetapi itu permulaan. Itu permulaan untuk rapuhnya tali tersebut dan kemudian putus suatu saat. Maka ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kita berupaya untuk mempelajari sunnah dan kemudian menerapkannya. Dan berupaya untuk menjaga yang sudah kita pegang, jangan sampai lepas. Dan kadang menjaga ini lebih berat Sunnah ini pernah saya kerjakan dulu. Sunnah itu pernah saya kerjakan waktu itu. Pernah konon. Waktu itu saya pernah mengerjakan. Sekarang? Ya sekarang udah nggak lagi. Ini sering. Untuk langgeng di atas sunnah, ini berat. Maka saya berbicara seperti ini adalah untuk antum dan untuk saya sendiri. Untuk mengingat kembali betapa pentingnya menghidupkan sunnah pada diri kita sebelum pada orang lain. Yaitu kita pelajari mana yang sunnah dan kemudian kita kerjakan, kita kerjakan, kita kerjakan. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita jangan sampai berkurang agama karena meremehkan sunnah ditinggalkan kan nggak wajib. Iya memang nggak wajib. Yang ini kenapa ditinggalkan? Itu juga nggak wajib kok. Yang ini bagaimana? Itu juga nggak wajib. Ya akhi, rahimani wa rahimakallah. Tidak wajib itu apa maknanya? Masih ada empat kemungkinan. Tidak wajib itu haram. Tidak wajib itu mubah. Tidak wajib itu sunnah. Tidak wajib itu makruh. Yang mana? Yang kalian maksud? Ya tidak wajib itu maksud saya sunnah. Apa maknanya sunnah? Mustahabbah. Apa maknanya mustahabbah? Dianjurkan. Kenapa nggak dikerjakan? Maknanya mustahabbah adalah dianjurkan, didorong, disuruh untuk dikerjakan. Sehingga sunnah dan wajib, mustahab dan wajib itu terkumpul dalam satu kalimat. Syariah. Perkara yang disyariatkan. Kalau para ulama berbicara, ini disyariatkan. Bisa wajib, bisa sunnah. Ini disyariatkan, ini disyariatkan. Ini disyariatkan dengan harus, yang ini disyariatkan dengan istihbab. Tetapi ikhwani fiddin azakumullah. Para ulama membahas orang-orang yang meninggalkan sunnah tidak wajib meninggalkan yang mustahab tapi terus menerus ini sudah berbeda hukumnya jangan dianggap tidak apa-apa Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan bahwa yang sunnah, yang mustahabbah memang tidak mengapa ditinggalkan, tetapi ada syarat-syarat. Syarat pertama engkau meyakini kalau perkara itu perkara sunnah yang afdol, yang mulia dan kamu cinta kepadanya. Yang kedua, kamu pernah mengerjakannya dan kamu suka mengerjakannya dan suka melihat orang lain mengerjakannya. Sampai kemudian beliau berkata, kalau dia tidak mengerjakan terus-menerus, maka ada pertanyaan, kau cinta atau tidak cinta? Karena diantara syaratnya, kita harus mencintai agama ini. Yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya. Kita wajib mengimani bahwa itu syariat Allah. Diajarkan oleh Rasulullah. Yang ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu harus akidah, keimanan pada amalan-amalan ini bahwa itu agama Allah yang harus kita hormati, harus kita jaga. Ikhwani din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkaranya ketika kita mau menjaga. Alhamdulillah. Selalu di sana ada berbagai macam aral rintangan godaan-godaan. Karena memang darul dunia, darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan datang ujian. Maka ketika diuji, hati-hati. Jangan sampai kita kalah. Kalah dengan godaan-godaan dari syaitan. Kalah dengan godaan-godaan dari hizbiyin. Kalah dengan godaan-godaan dari orang-orang kafir di negerinya. Mengiming-iming dengan berbagai macam keenakan atau kelezatan syahwat dunia. Dan godaan dari orang-orang jahil. Orang-orang bodoh sudah kita singgung dalam khutbah Jumat tadi siang. Manjahila syai'an adahu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa yang tidak tahu sesuatu mesti akan memusuhi. Maka ketika kita menghidupkan sunnah di kalangan masyarakat yang tidak mengerti sunnah tersebut, mesti mereka akan berbicara, mencemooh, bahkan mungkin akan berbuat sesuatu. Ini khonifidina azakumullah. Ujian yang harus kita hadapi. Tetapi jangan khawatir. Bergembiralah bahwa tanggapan mereka seperti itu adalah awal pengetahuan mereka. Awal pengetahuan mereka. Suatu saat dia akan melihat lagi di tempat lain, melihat lagi di tempat lain, dia akan berkata, ternyata yang dikerjakan oleh si fulan di Ambon sana benar. Ternyata apa yang dikerjakan oleh mereka itu ternyata itu sunnah. Jangan kita merasa kecil. Kalian ikut andil untuk mengajarkan pada mereka sunnah. Walaupun awalnya marah, walaupun awalnya marah, tetapi engkau ikut andil untuk mengenalkan pada dia sunnah. Kalau engkau belum mengerjakannya, dia mengerjakan di tempat lain atau dia melihat di tempat lain, marahnya di sana dia. Dan itu baru pertama. Tetapi ketika kamu sudah memulai, kemudian mereka mengikuti, yang lain mengikuti, maka dia semakin lama semakin paham. Reaksi itu wajar. Saya ulangi lagi reaksi dari masyarakat seperti itu wajar. Karena mereka belum tahu. Jangan kita menjadikan mereka musuh. Mereka orang-orang yang perlu diajari. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangan kita ngalah kepada orang awam. Tetapi menjadi pengayom. Pendidik. Mengajarkan kepada mereka. Pertama dengan perbuatan. Sebaliknya jangan kita taklid karena merasa itu sudah kebiasaan di tempat ini, kebiasaan tokoh-tokoh dan sebagainya. Kemudian walaupun salah kita ikuti. Sunnah yang hak, walaupun hak di atas kebenaran, kita enggan untuk mengerjakannya karena berbeda dengan masyarakat. Ini kebiasaan, kebiasaan jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah laqala ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ala la yuqalidanna ahadukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafar fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi al fitnah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hilyah dan juga Al-Lalikai rahimahullah rahimahumullah janganlah Salah seorang kalian taklid pada orang lain. Kalau dia beriman, kami beriman. Kalau dia kafir, saya kafir. Kalau dia ke kanan, saya ke kanan. Kalau dia ke kiri, saya ke kiri. Ila akhirnya. Fa'in kuntum labudda muqtadin. Kalau kalian ingin meneladani seseorang, maka teladanilah. Setelah Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang telah wafat di atas iman. Ini para sahabat. Karena yang berbicara Ibnu Mas'ud. Mereka yang telah wafat di atas iman. Artinya sudah dipersaksikan sampai akhir hayatnya kalau dia benar-benar di atas iman was sunnah, di atas tauhid was sunnah. Ikutlah mereka. Fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah. Karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Tapi kan dia sunni salafi. Dia masya Allah muridnya ulama. Terus boleh taklid kita pada dia. La yuman alaihil fitnah, enggak aman dari fitnah. Maka jangan taklid, tetapi kita ikut ilmu yang diajarkan olehnya. Ikut dengan dalil-dalil yang dibawakan olehnya dari para ulama. Adapun taklid, la. Karena itu diantara penghalang-penghalang itibar sunnah. Penghalang seseorang untuk menegakkan sunnah biasanya adalah karena taklid. Ikhwani azakumullah. Kalau seseorang ingin untuk berpegang dengan sunnah, menegakkan sunnah, maka tekad ini jangan dikotori, jangan dicampuri dengan rakyu. Nasihat kedua. Nasihat pertama, beramal, berilmu, beramal. Hidupkan sunnah, pegang sunnah, walaupun kita menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Yang kedua barakallahu fikum ketika kita meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika kita berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari ilmu, mengamalkan, mempelajari ilmu, mengamalkan, maka jangan sampai kita kemudian berbuat sesuatu karena ro'yu. Ini hadis begini, kenapa ya? Kok nggak begitu? Hadis ini mungkin di zaman itu. Di zaman sekarang sepertinya tidak tepat. Ini namanya sok pinter. Ini namanya sok tahu. Ini agama-agama dari Allah. Diajarkan oleh Allah yang maha tahu apa yang akan datang, apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, atau apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Allah maha tahu. Diajarkan oleh Allah yang maha tahu melalui lisan Rasulnya yang maksum terjaga dari kesalahan. Yang amin menunaikan amanah. Maka pegang kuat-kuat. Adu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Jangan kalian bata dengan royu. Dengan pendapat pribadi kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Dengan royu kita sendiri. Jangan. Ini khonibin azakumullah. Hasil produk dari ro'yu adalah bid'atun muhdatha. Kalau saja begini, niscaya akan baik. Kalau saja begitu, niscaya akan baik. Apa kaitannya dengan yang pertama? Kaitannya dengan yang pertama, kalau engkau mengerjakan satu bid'ah, akan hilang satu sunnah. Karena agama ini lengkap, sempurna. Agama ini sangat lengkapnya. Kalau kamu paksakan masuk satu bid'ah, akan ada sunnah yang tergeser. Mesti. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Amr yaqul mabtudi'at bid'atan illa zadat mudiyan wala turikat sunnah illa zadat hawiya dikatakan tidaklah diada-adakan kebid'ahan kecuali dia akan terus bertambah lancar, bertambah laris, bertambah menyebar. Itu kalau bid'ah. Karena syaitan tidak menghalangi. Tetapi kalau sunnah ditinggal, akan cepat sirna. Tiba-tiba hilang, lenyap. Sunnah dikerjakan, ya insyaallah ada yang mengikuti. Tetapi musuhnya banyak. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا demikianlah kata Allah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka saling membisikkan tipuan-tipuan zukhrufal qawli ghurura rangkaian kata-kata yang menipu ada musuhnya ada penentangnya, ada pasukan iblis la'natullah alaih, ada anak buahnya, bala tentaranya dari jin dan manusia yang menghalangi. Sehingga kalau bid'ah dikerjakan, cepat menyebar, cepat laku. Tetapi ketika sunnah dikerjakan, ya insya Allah ya, akan ada pengikutnya biidnillahi ta'ala. Tetapi tidak selancar bid'ah. Mengapa? karena berlawanan dengan mereka dan karena selalu ditentang oleh syaitan ila akhirnya. Ikhwani fi tetapi sebaliknya kalau sunnah ditinggal cepat hilang. Begitu engkau menyatakan kayaknya ini belum waktunya, nanti saja. Syaitan berkata, benar, nanti saja, jangan sekarang. Mantap. Ketemu orang lain, betul engkau, ketemu yang lain, iya, sepakat semua. Subhanallah. Sampai kemudian mereka sepakat untuk meninggalkan satu sunnah. Padahal di antara syarat berikutnya, ini sunnah yang tidak wajib, apalagi yang wajib. Kata al irahimahullah tidak boleh ditinggalkan terus-menerus. Dan tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Akan terlupakan. Akan terlupakan. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidaklah ditinggalkan satu sunnah, tidaklah ditinggalkan, tidaklah dikerjakan satu bid'ah kecuali akan tergeser satu sunnah mitlaha yang sejenis, yang sekelas. Kalau bid'ah kecil hilang sunnah kecil. Bid'ah besar hilang sunnah yang besar. Bid'ah sedikit hilang sedikit dan terus demikian. Karena agama ini sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka yang namanya kebidahan sangat beragam. Sebagaimana beragamnya pikiran-pikiran manusia. Karena kebidahan itu produk pikiran manusia dan rokyu-rokyu manusia. Maka ide-ide mereka sangat beragam, sangat banyak, sangat beragam jenisnya. Ada dalam bentuk amalan, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk i'tiqad, keyakinan-keyakinan bid'ah, khurafat. Ada. Dalam sikap ada kebid'ahan. Mensikapi dengan sikap-sikap bid'ah. Ada persahabatan, persahabatan bid'ah. Ada persaudaraan, persaudaraan bid'ah. Masa ada Ustaz? Ada. Seperti yang diajarkan oleh Ikhwanul Muflisin, Ikhwanul Muslimin. Namanya Ikhwanul Muslimin, kalau terjemahkan persaudaraan Islam. Walaupun berbeda dengan Persis, tapi namanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Azakumullah. Apa yang diajarkan oleh dia? Mempersaudarakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, sunni dengan syiah. Apa itu sunnah atau bid'ah? Tanyakan kepada salaf. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib kepada Syiah? Yang paling ringannya dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib. Yang paling beratnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sampai kufur. Bagaimana para sahabat memerangi Khawarij bersama Ali bin Abi Thalib? Sepakat. Maka kalau mempersaudarakan antara Khawarij dengan Syiah, dengan kaum muslimin. itu bukan persaudaraan alias bid'atun muhdatsah. Itu oplosan yang memabukkan. membuat manusia sesat, menyimpang, jauh. Kata Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bisunnati najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an. Yuqbadu qabdan sari'an. Fanashul ilmi thabatud din wad dunya وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله Berpegang dengan sunnah keselamatan. dan berpegang dengan sunnah akan menjadikan seseorang istiqamah wal ilmu akan dicabut dengan segera hidupnya ilmu akan mapan agama kalau ilmu itu hidup dipelajari diamalkan disampaikan dipelajari diamalkan disampaikan sabatud din agama akan kokoh sabat tetapi wa iyyak Hati-hati engkau, kalau hilang ilmu, maka hilang agama. Apa sisanya? Saya muslim. Salat nggak ngerti, puasa nggak ngerti, agama nggak ngerti, waris apalagi. Apa sisanya? Hanya tinggal nama saja. Kemudian Allah turunkan azab pada mereka. Dibantai di Bosnia dan Hersek. Karena tidak kenal apapun mereka. Hanya tinggal nama maka na'syul ilmi thabatud din wa dhahabul ilmi dhahabu dhalika kulli akan hilang semuanya kalau hilang ilmu maka pertahankan ilmu dengan mempelajarinya dengan ta'lim dengan mengaji mempelajari kitab wa sunnah mempelajari aqwal salaf dalam menafsirkan Quran dalam mensyarah hadis kita pegang kuat-kuat kita amalkan dengan amalan akan kokoh agama akan istiqomah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau dia berjalan untuk mencari ilmu, akan dimudahkan jalannya ke surga. Dengan ilmu mudah. Jalannya ke surga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang tidak mencari ilmu, Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah seseorang menyelisihi, tidaklah seseorang menyeleweng, tidaklah seseorang berbelok arah kecuali karena jahil, karena kebodohan. Mengapa mereka berpikir ini kayaknya baik padahal tidak diajarkan? Karena dia bodoh, tidak mengerti bahwa di dalam masalah itu ada sunnah yang lebih bagus. Dia tidak tahu bahwa dalam masalah tersebut ada ajaran Nabi yang lebih sempurna. Karena dia tidak tahu, maka dia berpikir sendiri. Dan kemudian menyimpulkan sendiri. Dan hasilnya kebidahan. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Disebutkan oleh Hasan ibn Atiyah. Mirip dengan ucapan Ibn Abbas. Mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Kata Ibn Atiyah rahimahullah, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebinahan kecuali Allah akan mencabut satu sunnah yang semisal dengannya. ilaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Kalimat terakhir ini Asyadda min awalihi. Ucapan yang belakangan ini lebih dahsyat dari yang pertamanya. Pertamanya akan dicabut satu sunnah. Itu sudah mengerikan. Sudah dahsyat. Tetapi yang lebih dahsyat adalah kalimat kedua. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya dia tidak tobat sampai hari kiamat. Tidak dikembalikan lagi. Tercabut satu sunnah dan tidak dikembalikan lagi. Ikhwan Ikhwaniblina'azakumullah Mirip Semana dengan hadis tentang khawarij Jadi katakan Yakhrujuna minad din Kama yakhruju sahmu minar ramiyah Apa kelanjutannya? Thumma la ya'udun Kemudian tidak kembali selama-lamanya Kata para ulama mengucapkan seperti tadi Kalimat belakang ini Asyaddu alaina min awalihi Kalimat belakangan ini lebih dahsyat daripada pertamanya. Yang pertamanya memang mengerikan. Yaitu dia keluar dari Islam. Tetapi kalau masih ada harapan balik, masih lebih ringan. Tetapi diakhiri dengan kalimat tuma la ya'udun. Kemudian tidak kembali. Masih ada khawarij sampai sekarang. Hah? Masih. Subhanallah. Sejak waktu itu. Sampai hari ini masih ada, masih banyak. Tumalah turun nggak kembali. Dilanjutkan, dilanjutkan, dilanjutkan, dilanjutkan terus. <coughs> Inilah bahayanya bid'ah. Kalau al-Auza'i rahimahullah. Ama innahu ma yadhabul islam walakin yadhabu ahlu sunnah hatta ma yabqa fi baladin minhum illa rajulun wahid. Diluruskan oleh Al-Wazai rahimahullah. Ketahuilah, sesungguhnya bukan hilang Islam. Islam gak akan hilang, akan terus ada. Tetapi ahlus sunnah akan berkurang, berkurang, berkurang. Sampai tidak tersisa di satu negeri kecuali satu orang atau dua orang. Tidak tersisa di satu negeri kecuali satu orang. Oleh karena itu mereka para ulama menyatakan kalau ada ahlus sunnah di ujung gunung, kalau ada ahlus sunnah di ujung timur, di ujung selatan, sampaikan salamku kepada kepadanya. Karena ahlus sunnah kali, ahlus sunnah itu sedikit. Ikhwani azakumullah, sehingga jangan heran. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan peringatan dari bahaya bid'ah. Terus menerus bahkan jadi sunnatun tuttaba menjadi sunnatun tuttaba dari Nabi sallallahu alaihi setiap mukaddimah pembicaraannya khutbahnya beliau menyatakan innal hamdalillah sampai pada kalimat iyyakum wa muhdatsatil umur diulang diulang diulang iyyakum wa muhdatsatil umur aina kullu muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dalalah karena sesungguhnya setiap muhdatsatil umur adalah bid'ah dan setiap bid'ah menyesatkan. Diingatkan terus-menerus berarti bahaya sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata secara khusus, yakunu fi akhir zaman. Akan muncul di akhir zaman dajjaluna kadzabun. Akan muncul nanti di akhir zaman para pendusta, para dajajilah, para dajjal, Ya'tunakum minal ahadith. Mereka membawakan ucapan-ucapan yang lam tasma'u antum. Wala aba'ukum. Yang tidak pernah didengar oleh kalian. Gak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Gak pernah ada sebelumnya. Kata Nabi, akan muncul kajabun pada dajjal yang mengucapkan satu ucapan-ucapan dalam agama yang tidak pernah didengar sebelumnya. ay muhdats perkara baru. Apa kalimat berikutnya dari Nabi Allah Sallallahu Wasallam? Qala fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Para kadzabun. Ini sunnah padahal bid'ah. Kadzab. Ini adalah hikmah padahal bid'ah. Kadzab. Ini persaudaraan padahal bid'ah. Kadzab. Kadzabun. Iyakum wa iyahum. Hati-hati kalian dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai memfitnah kalian. Jangan sampai menyesatkan kalian. Tahdir atau bukan tahdir? Tahdir. Keras dari Nabi SAW. Iyakum wa iyahum. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan memfitnah kalian, jangan menyesatkan kalian. Hati-hati kalian dari mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumul hadis rawahu Muslimun fi sahihih. Dan juga disebutkan di dalam jarah ta'adil sebagai dasar prinsip jarah ta'adil. Kalau sudah jelas kadzab jangan diterima riwayatnya. Demikian pula dalam kitab-kitab lain dalam Musannaf Abdul Razak dalam riwayat Ad-Darimi wa Abu Dawud rahimahumullahu ajma'in. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Pernah juga kita sampaikan kisah tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala kata Mu'ad bin Jabal ayyuhan nas wahai manusia innaha satakunu fitnatun nanti akan terjadi fitnah yakthuru fihal mal harta berlimpah nggak susah nyari harta. Mau berapa miliar? Datang harta. Wa yuftah fiha al-Qur'an, dibuka Al-Qur'an. Fayaqra'ul mu'min wal munafiq wal mar'ah wal rajul wal saghir wal kabir. Dibaca oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh mukmin, oleh munafik, oleh anak kecil, oleh orang dewasa. Semua bisa baca Quran, masya Allah. Hatta yaqulur rajul sampai ada yang berkata qad qara'nal Qur'an wala aran nas yattabi'uni. Aku sudah membaca Al-Qur'an. Aku sampaikan Al-Qur'an, tapi mereka tidak mau ngikut aku. Af afala aqra'u alaihim alaniyatan? Apakah aku perlu membacakan pada mereka dengan terang-terangan di hadapan umum secara di hadapan orang ramai Akhirnya dia bacakan di hadapan orang ramai. Fala yattabi'uhu ahad. Enggak ada yang mengikutinya. Membaca mereka. Tapi ketika diajak, tidak mau. Ini fitnah. Fayaqulu. Orang itu berkata lagi. Qad qara'tuhu alaniatan. Aku sudah membaca di hadapan umum. Tetap mereka tidak mau mengikut aku maka orang itu bikin masjid di rumahnya sendiri. Fidarihi kata Muad ibn Jabal. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Fayattakhidu masjidan fidarihi. Dia bikin rumah sendiri, bikin masjid sendiri di rumahnya. Atau fi baitihi. Ini dalam riwayat dar, dalam riwayat bait. Fayabtadi'a fihi qawlan. Kemudian dia mengada-adakan ucapan yang baru, yang bid'ah au hadithan pembicaraan yang baru laisa min kitabillah wala min sunnati rasulillah tidak dari sunnah tidak dari kitab supaya apa supaya laku kata nabi di akhir kata beliau kata Muadz bin Jabal fa iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dhalalah hati-hati kalian dari apa yang diada-adakannya karena yang diadakannya itu adalah dhalalah, adalah kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid dari ucapan ini adalah kalimat terakhir. Kalimat beliau radhiyallahu taala anhu, "Fa iyyakum wa mabtada fa inna mabtada'a dhalalah." Hati-hati dari apa yang diada-adakannya karena itu adalah dhalalah, kesesatan. Padahal yang diadakan oleh dia adalah ucapan baru agar manusia mau ikut Quran. Paham yang dimaksud? Pakai cara bid'ah. Dakwah kepada Quran bukan dengan cara Quran. Dakwah kepada sunnah bukan dengan cara sunnah. Sehingga barakallahu fikum kita mendapatkan faedah penting bahwa tariqatu dakwah tauqifiyah. Bahwa cara berdakwah itu tauqifi. Tauqifi artinya harus mencontoh Rasul, tidak boleh pakai cara sendiri. Jangan berpikir yang penting kan mengajaknya pada Quran. Caranya bebaslah Kita berpikir sendiri. Bisa dengan ini, bisa dengan itu. Bisa dengan dongeng, bisa dengan sandiwara. Bisa dengan lawakan, bisa dengan apa saja. Yang penting mereka mau menerima dakwah ini. Lah, tidak demikian. Harus dengan cara sunnah, walaupun memang diajarkan oleh Nabi dengan sekian tariqah. Selama itu dalam koridor sunnah, silahkan. Dengan pribadi-pribadi, silahkan. Ada sunnahnya. Secara umum dikumpulkan, ada sunnahnya. Mana dalilnya daurah? Nabi mengumpulkan mereka. Ibu Bukit Dan memperingatkan mereka Bagaimana pendapat kalian kalau dari balik gunung ini akan ada musuh yang menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka berkata, kami percaya. Lalu dikumpulkan semuanya. Dipanggil oleh beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Silahkan. Ini silahkan, ini silahkan, ini silahkan. Tapi keluar dari sunnah, la. Maka itu adalah tariqatun bid'iyah, cara-cara bid'ah. Khalid bin Sa'ad rahimahullah menceritakan tentang Hudzaifah bin yaman radhiyallahu taala anhu. Lama hadarathu al-wafah, ketika beliau didatangi kematian, artinya akan wafat. Masuk kepadanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu meminta wasiat, meminta nasihat, pesan terakhir karena beliau akan wafat. Ya Aba Abdullah, I'had ilaina. Wa ya Aba Abdullah الله يعني حذيفة Yaman Sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu i'had ilaina berikan pesan-pesan pada kami sebelum engkau meninggalkan kami maka Hudzaifah menjawab awalam ya'tikal yaqin belumkah datang keyakinan kepada kalian i'lam ketahuilah anna ad-dhalalata haqqad-dhalalah an ta'rifa ma ketahuilah yang namanya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau mengingkari apa yang sudah kau ketahui dan kau menganggap ma'ruf apa yang kau tahu itu munkar. Kesesatan yang hakiki adalah engkau tahu itu ma'ruf, kau anggap munkar. Kau tahu itu munkar, kau anggap ma'ruf itu adalah kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan ini khonidina azakumullah perkara yang mengerikan yang banyak menimpa para da'i karena mereka tahu ini hak tahu ini batil tetapi karena urusan dunia urusan keuntungan urusan kedudukan urusan ketenaran urusan gengsi yang mungkar tadi tidak dianggap mungkar oleh dia, dianggap ma'ruf. Yang ma'ruf justru dianggap munkar. Qala Lanjutan ucapan Hudzaifah bin Yaman. Qala radhiyallahu taala anhu, "Wa iyyaka wat-talawun fi dinillah. Fa inna dinallahi wahid." Hati-hati engkau dari talawun dalam beragama karena agama Allah itu satu. Di sini dianggap ma'ruf, besok dianggap mungkar. Bulan lalu dianggap mungkar, hari ini bilang ma'ruf. Di Ambon bilang mungkar, di Jawa bilang ma'ruf. Di Jawa bilang mungkar, di sini berbeda. Ini, ini kamu ini punya keyakinan atau tidak? Sadar atau tidak sadar? Begini-begini. Ya. Berubah-ubah terus. Ya. Itu talawun namanya. Iyyaka wa talawun fi dinillah. Hati-hati engkau dari talawun dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Agama Allah itu satu. Kalau munkar ya munkar. Dimanapun kamu ditanya, jawab munkar. Dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu berhadapan. Berhadapan dengan rakyat jelata atau berhadapan dengan para penguasa. Berhadapan dengan para pedagang ataupun berhadapan dengan para pokorok Jawabannya munkar ya munkar. yang ma'ruf ya ma'ruf. Din Allahi wahid. Agama Allah itu satu. Nah, kalau kepada mereka kita katakan hak. Tapi kalau ini jangan. Karena yang ini anu, ini itu. Ra'yu. Ra'yu. Dari pikiran dia. Menurut hitungan dia, matematiknya dia kalau begini, kalau saya tegaskan nanti akan lari nanti nggak akan menerima dakwah ini. Ya. Oh mau dibohongi. Ya. Undah kok undah, undah haram, haram. Sudah masuk, sudah dekat, haram. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang seperti itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Sehingga dikatakan oleh beliau di awalnya, Abdalalah haqqad kesesatan yang benar-benar kesesatan, engkau menganggap yang munkar sebagai ma'ruf, yang ma'ruf sebagai munkar. Khonifuddin a'azakumullah. Ibnu Musayyib rahimahullah. Jam berapa isyanya? Hah? Sudah masuk? Bacakan enggak? Saya Ibnu Musayyib. Atau mau dulu? Taib. Kalau memang sudah masuk, silakan ada barakallahu fiik بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد dikisahkan bahwa Sa'id bin Musayyib pernah melihat seorang sholat setelah terbit fajar lebih dari dua rakaat. Yuksir fiha ruku' was sujud. Memperbanyak rukunya, memperbanyak sujudnya. Ditegur oleh beliau. Fanahahu. Dilarang oleh beliau. Dasang alim, ulama, Sa'id bin Musaid rahimahullah. Ternyata orang itu berkata, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibnillah ala salah." Kata orang tadi, "Ya Aba Muhammad," ini kunyahnya beliau. Sa'id bin Musayyid rahimahullah. "Wahai Aba Muhammad, apakah Allah akan mengadab aku karena salat? Aku salat diadab?" Dijawablah. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tetapi karena penyelisihanmu terhadap sunnah. Ini jawaban yang cantik. Jawaban yang sangat bagus sekali. Apa aku akan diadab karena sholat? Bukan sholatnya. Penyelisihanmu terhadap sunnah. Itu yang menyebabkan dosa. Syekh Al-Albani mengomentari. Jawaban Ibn Musayyib ini rahimahullah. Kata Syekh Al-Albani, "Hadza min bada'i ajwibah Sa'id bin Musayyib." Ini dari jawaban-jawaban Sa'id bin Musayyib yang sangat menakjubkan, yang hebat. Wa huwa silahun qawi dan ini senjata yang sangat kuat untuk membantah mubtadi'ah yang selalu menganggap baik bid'ah-bid'ahnya. Dengan alasan ini zikir dengan alasan ini salah. Ada dzikr wasalah. Ketika diingkari kebidahannya oleh ahli sunnah, mereka menjawab, masa dikir tidak boleh? Masa sholat tidak boleh? Nah, jawaban Ibn Musaid tadi senjata yang sangat kokoh. Bukan masalah dikirnya, bukan sholatnya, tapi mukhalafatukum li sunnah, tetapi karena kalian menyelisihi sunnah itu yang menyebabkan dosa yang terancam dengan ancaman azab. Kalau Syekh Al-Albani selanjutnya, kata beliau, "Wahum fil haqiqah innama yunkiruna khilafahum li sunnah." Padahal ahlu sunnah membantah mereka bukan masalah salatnya, bukan solawatnya. Kita akan membantah salat-salat bid'ah. Apa jawaban mereka? Solawat dilarang. Dasar wahabi. Solawat tidak boleh. Zikir tidak boleh. Apalagi? Sholat tidak boleh. Mencintai Rasulullah tidak boleh. Bukan masalah itu, itu diperintahkan pada waktunya, diperintahkan dengan aturannya, diperintahkan dengan caranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kami peringatkan adalah penyelisihanmu terhadap sunnah dalam dikirmu, penyelisihanmu terhadap sunnah dalam salawatmu, Penyelisihanmu terhadap sunnah di dalam salatmu. Kita diperintahkan untuk salawat siapa yang melarang salawat? Disuruh bahkan diwajibkan siapa yang mendengar ucapan Rasulullah SAW dengan Sallallahu Alaihi Dianggap bakhil siapa yang disebut nama Nabi kemudian tidak bersalawat. Bahkan didoakan dengan doa kejelekan raghima anfum ri'in dukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku kata Nabi. Ini akidah ahlus sunnah. Ini ajaran ahlus sunnah. Siapa yang melarang salawat? Kita tegur salawat yang kalian tambah dengan kesyirikan. Salawat yang dicampur dengan wulu. Yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Naktafi bihadal qadar. Intinya adalah hendaklah kita berupaya untuk meniti jejak sunnah dengan mempelajari sunnah demi sunnah, mengamalkan sunnah demi sunnah. Dan setelah itu berhati-hati dari kebidaahan. Jangan ikut-ikutan, tetapi kita harus dengan hujah dalam semua amalan dan perbuatan dan ucapan-ucapan.